Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz sehat-sehat. Amin. Mau tanya Ustaz, apa hukumnya orang tua yang tidak mengakikahkan anaknya? Apakah masih bisa di apa hukumnya orang tua tak mengakikahkan anaknya? Kullu mauludin setiap anak yang lahir rohinatun tergadai. Jadi kalau mobil kita tergadai, STNK BPKB kita gadai kan, setelah ada duit kita tebus. Maka anak kita ini tergadai. Bagaimana cara menebusnya? Tulbahu anhu yawma sabi'ihi. Sembelihkan kambing hari ketujuh. laku cukurkan rambutnya. Wa Yusama kasih nama. Nama yang baik-baik. Siapa nama anak kau? Alan Nuari. Kenapa itu kau kasih? Lahir di jalan bulan Januari. Kasih nama yang baik-baik, cukurkan rambutnya karena itu rambut kotor di dalam, lalu kemudian sembelikan kambing hari ketujuh. Tak ada duit hari ketujuh, hari ke-14. Tak ada duit hari ke-14, hari ke-21. Lewat 21 tak usah tengok tanggal lagi. Setahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun, taman SD, taman SMP, taman SMA. Tapi kalau dia udah semester 2, hanya potong kambing aja. Tak usah potong rambut lagi. Tak pula diayun pakai marhaban. Apakah masih bisa diakikahkan setelah anak itu sudah besar Pak Ustadz? ke anak itu Bapak Ibu balik ke rumah nanti tanya emak sama ayah ada tak diakikahkan? Kalau tak ada diakikahkannya, besok pagi beli kambing boleh akikah. Akikah saja. Yang pula cukur rambut, bergundul semua pegawai besok. Saya tulis dalam buku saya 37 masalah populer, di situ ada pembahasan akikah setelah dewasa. Tapi yang mbak hamil sekarang punya anak, nanti hari ketujuh potongkan. Bagus.